Baiklah, para hadirin dan para pendengar Radio Hikmah, Radio Hidayah FM, kemudian Radio Kema Madinah Martapura dan juga Radio Satu Lombok. Untuk berikutnya kita masuki sesi tanya jawab. Dan untuk kesempatan apa, sesi tanya jawab ini kami beri kesempatan dua pertanyaan untuk hadirin, kemudian dari masing-masing radio, baik Alikmah. Hidayah FM, kemudian Gema Mardinah dan Radio Satu Lombok masing-masing satu pertanyaan. Baiklah, untuk yang pertama langsung saja dari hadirin yang ada di Masjid Al-Bahri. Maaf, saya sering ambil dagangan tengah malam dan harus melewati kuburan luas dan dan sepi, banyak dibanguni bangunan besar dan sering ditaburi bunga. Pertanyaannya apakah termasuk sirik? Kalau saya sering takut. Sering takut dicegat, dicegat. Dicegat jin-jin kafir yang katanya senang tinggal di tempat-tempat seperti itu dan suka mengganggu. Jazakumullah khairan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. muslimin dan muslimat, para pendengar radio Al-Hikmah, Al-Hidayah, Gema Al-Madinah dan juga Radio Satu Lombok, barakallahu fikum. Pada sesi ketiga ini yaitu tanya jawab kita akan menjawab sebagian pertanyaan dari para hadirin dan juga para pendengar. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang diutarakan tadi, melewati tempat kuburan umum sepi, kemudian merasa takut ya pada diri seorang diganggu jin atau mungkin makhluk halus seperti itu, apakah termasuk syirik? Uh, sedikit ingin saya tambahkan berkaitan dengan hidayah. Nah, mungkin sekitar lima menit. Uh, di antara kiat untuk kita mendapatkan hidayah adalah kita harus bersungguh-sungguh menjaga dan memelihara hidayah yang telah kita raih itu. Artinya mewaspadai seluruh hal-hal yang akan membendung kita dari mendapatkan hidayah. Banyak hal dalam hidup ini ya untuk yang akan menjerumuskan kita, banyak kerikil-kerikil tajam, banyak ranjau-ranjau yang ada di jalan-jalan yang akan membawa kepada hidayah itu. Nah, di antaranya yang pertama saya sebutkan secara global saja. Yang pertama adalah itibaul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ini termasuk ranjau yang akan mencelakakan seorang dalam mengikuti hidayah. Mengikuti hawa nafsu. Ini sangat berbahaya. Sampai-sampai kalaupun dunia atau kebenaran itu mengikuti hawa nafsu manusia, dunia dan langit ini akan hancur. Kan begitu. Bagaimana dengan hati kita? Dunia, langit dan bumi dan penghuninya akan hancur bila mengikuti hawa nafsu apalagi dengan hati kita. Ya. Walai tabal haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Ini yang pertama. Jika hawa nafsu benar mengikuti hawa nafsu tentu akan hancur langit dan bumi dan eh, penghuni keduanya. Yang kedua yaitu syubhat. Ya, ini juga penghalang mendapatkan hidayah, syubhat. Baik dalam bentuk pemikiran pemahaman, ideologi, aliran-aliran yang nyeleneh, aliran yang sesat, aliran yang sempalan kan begitu. Ini penghalang mendapatkan hidayah. Atau subuhat dalam makanan dan minuman kita. Karena Allah tidak akan menerima makanan orang-orang yang apa? Terkontaminasi dengan yang haram kan begitu. Doanya tidak diterima. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hidayah didapatkan dengan doa. Nah, jadi syubhat dalam bentuk pemikiran pemahaman, ada ajaran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari agama Allah, agama Rasulullah, ya, itu harus dihindari. Kemudian syubhat dalam bentuk ya makanan dan minuman kita. Jadi harus jelas sumber dan juga pengeluarannya. Pendapatan dan keluar jelas. Masuknya dari mana, keluarnya kemana. Nah, kemudian yang ketiga syahwat, maksiat dan dosa. Ini penghalang mendapatkan hidayah. Ya. Yang keempat julasa su. Ya, teman yang jelek, yang bejat, yang fasik. Karena perumpamaan seperti orang menjual minyak wangi dengan orang yang pandai besi kan begitu. Nah, ini perumpamaan dalam hadis yang berteman dengan orang yang baik seperti berteman dengan penjual wangi minyak wangi akan mendapatkan aroma yang baik Ya, kalau tidak mungkin dapat hadiah atau mungkin sekurangnya bisa beli begitu. Ya. Kalau dengan teman yang jelek ibarat orang yang berteman dan bergaul dengan orang yang pandai besi. Pompa yang memompa api untuk membakar besi tersebut akan memercikkan apa? Bunga-bunga api akan bisa membakar kita atau bau yang tidak sedap dan bisa juga akan mengotor membuat baju kita kotor seperti itu. Nih, Kemudian yang kelima al-kibir sombong kesombongan. Ini termasuk hal yang menghalangi mendapat hidayah. Dan kesombongan itu batrul haq wa tunas menolak kebenaran dan merendahkan, menghina, melecehkan manusia. Ini sombong ini, kibru, al-kibru. Makanya Allah Rasul mengatakan, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr." Enggak masuk surga orang yang di hatinya ada apa? Secuil kesombongan. Kesombongan yang paling banyak adalah kesombongan dalam menolak kebenaran. Dan itulah hakikat kesombongan kata Rasulullah. Ya, batrul hak menolak kebenaran. Ya, dan banyak alasan tentunya menolak kebenaran. Ingin mempertahankan martabat, kedudukan, mempertahankan dunianya, ingin menahan, mempertahankan popularitasnya, senioritasnya, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian juga yang sangat berbahaya, al-jahlu, ya kebodohan. Ini penghalang mendapatkan hidayah, kebodohan. Kena hidayah itu ilmu kan begitu. Kalau orang yang bodoh gimana akan dapatkan hidayah? Makanya sangat jauh kebaikan dari orang yang tidak berilmu agama. Ya. Rasul menjelaskan dalam hadis yang sahih, "Mayuri bi yang yufaqihu fid Orang yang dikehendaki Allah kebaikan bagi akan dibimbing untuk tafaqquh fid din. Nah, seperti itu. Dan bimbingan Allah kepada kita dalam menuntut ilmu itulah hidayah. Makanya orang yang jauh dari majelis ilmu jauh kebaikan daripada daripada orang tersebut. Kemudian kezoliman. Ya, kezoliman. Kalau masalah kesyirikan telah jelaskan tadi bagaimana bahaya. Kemudian kezoliman secara umum. Inallah la yahdi qawmal zalimin. Kan begitu. Allah tidak menunjuki orang-orang yang berzolim. Nah ini yang perlu diperhatikan. Ya, secara global ya. Kalau kita kembali memutalah, mengkaji, mentadar Al-Quran dan Sunnah akan kita dapatkan penyebab-penyebab yang lain penghalang uh, hidayah tersebut. Tapi secara umum Itulah tujuh poin penting yang harus diperhatikan untuk menjaga hidayah yang telah kita raih tersebut. Nah, kemudian dapat jawaban pertanyaan begitu melewati kuburan ya kemudian tempat yang sepi tidak ada bangunan atau bangunan yang tidak ada bangunan di sana kemudian terbesit dalam diri kita rasa takut begitu ya takut yang terlarang adalah takut yang disertai dengan ketundukan dan ke, eh, dan pengagungan. Jadi dia tunduk dan takut, kemudian uh, takut yang bermakna ibadah. Tapi kalau segala insting naluri kita takut pada ular misalnya, takut pada api itu biasa. Ya, tidak syirik. Atau takut pada binatang buas. Ya. Kebegitu, takut pada binatang buas itu belum biasa. Atau takut juga kepada jin yang mengganggu kan begitu. Itu hal yang biasa. Tapi kalau sampai kepada keyakinan bahwa jin itulah satu yang akan mencelakakan kita, kan begitu itu nggak boleh. Ya biasa yang nama jin yang apa yang iblis, yang jin yang jelek atau yang kafir itu atau yang itu akan mengganggu kan begitu. Syaitan, ya, maka dengan setan mengganggu karena musuh kan begitu. Inna syaitan lakum adun, fattakhidhu aduwa. Dia akan mengganggu. Di antara itu membisikkan kepada kita hal yang membuat kita takut kan begitu. Tapi kalau takut yang menyebabkan kita sampai uh, mengagungkan sesuatu karena takut tersebut atau meninggalkan sesuatu yang wajib yang diperintahkan Allah karena takut pada sesuatu itu yang syirik tadi. Nah, adapun insting kita, naluri kita takut kepada seperti yang dijelaskan tadi, ya, api, takut pada ular, takut pada binatang buas atau yang hal-hal yang mungkin yang mengganggu kita, Ya hal-hal itu yang biasa. Ya, adapun takut yang disertai dengan pengagungan di dalam hati, takutnya dengan uh, perasaan kita ini uh, inilah yang akan memudaratkan kalau tidak misalnya uh, memberikan sesuatu akan kualat kan begitu? Takut kan begitu? Takut kualat kenapa? Diberikan mungkin sajian misalnya ke tempat sesuatu yang dikhawatirkan tadi. Pohon besar misalnya, batu besar, ada di sana yang roh halus yang menunggu di sana kan begitu penjaganya kan begitu kalau kita tidak memberikan sesuatu takut akan ditimpa musibah atau mungkin kuala dan seterusnya lalu kita berikan sesuatu sajian ya, ini syirik ini seperti itu nah jadi kalau sekedar hanya perasaan gitu ya banyak berlindung kepada Allah isti'adzah baca ayat kursi dan yakin tidak akan ada yang mampu memberikan atau mencelakakan kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Allah alam. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Nah. Berikutnya, apakah seorang yang terikat sebagai pegawai pada lembaga atau instansi negeri maupun swasta tidak datang dan pulang tepat waktu atau meninggalkan kewajibannya termasuk korupsi? Ya, korupsi ya. Jadi kalau berbicara masalah korupsi itu KPK itu. <laughs> Ya, ya, kan? Tidak. Ya KPK yang urusan KPK korupsi kan begitu. Jadi menangkap para koruptor-koruptor tersebut. Jadi sebenarnya kenapa menjamu di Indonesia ini korup, para koruptor kan begitu? Kenapa pada dasarnya juga begitu seperti fenomena masyarakat. Jadi ternyata korupsi itu udah menjadi budaya bangsa ini kan begitu. Pegawai negeri PNS pun korupsi. Waktu datang paling lambat, pulang paling cepat kan begitu. Dan itu pun kalau nanti istirahat misalnya pada zuhur untuk sarapan untuk apa namanya itu untuk makan siang aja itu sengaja kesempatan kan begitu. Ya. Jadi intinya korupsi itu bukan harta saja ya, waktu. Oleh karena itu para ulama menjelaskan seorang yang ya korupsi waktu dia tidak berhak mengambil bukan hak dia gaji yang diambil dari korupsi tersebut, bukan haram bagi dia. Karena dia mungkin uh, kewajiban SK dia atau mungkin apa namanya itu kesepakatan dia dengan sebuah institusi pendidikan atau pemerintah dan seterusnya, dia harus masuk dari jam 7, keluar misalnya jam 3. Itu yang wajib bagi dia dan gaji yang diterima setiap bulan itu adalah sesuai dengan perjanjian itu. Dari jam 7 sampai jam 3. Ya, kemudian ada istirahat kan begitu untuk makan atau dan seterusnya, sholat misalnya itu wajib dia berhak. Nah kalau dia sampai jam 2, satu jam itu, gaji yang satu jam itu, ya itu tidak berhak dia terima. Haram bagi dia. Seperti itu. Ini amanah. Inalayamulkum ya'murukum antu atul amanati ila ahliha. Allah merintahkan kemudian amanah, kan begitu. Apalagi yang korupsi, yang koruptor yang miliar-miliaran kan begitu. Yang berdasi, yang necis kan begitu. Nah, ini lebih lagi itu. Itu nggak tahu bagaimana besar perutnya mereka gitu. Kok bisa masuk sebanyak itu duit kan begitu. Miliaran. Kok dimakan sendiri gitu. Hilang. Ya itu Nasallah salama. Itu diantara penghalang mendapatkan hidayah. Makanan yang haram. Harta yang haram. Ya. Kemudian juga kedudukan dengan cara yang haram. Sogo menyogok Itu terdapat termasuk itu. Dengan riswah. Termasuk hal yang menghalang mendapatkan hidayah. Buktinya Allah Subhanahu tidak menerima doa orang yang seperti itu. Dan sebagian hadis jelaskan bahwa eh, Allah Subhanahu wa taala uh, eh, merintahkan para anbiya untuk makan yang eh, halal, butuh orang yang beriman. Kemudian Rasul menyebutkan bahwa seseorang dalam perjalanan yutilu safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi sama dalam perjalanan jauh rambut yang tidak tersisir, kemudian baju yang penuh dengan debu dan seterusnya. Jadi kondisi yang sangat memperhatinkan sekali. Kalau kondisi seperti ini, kalau, seperti itu kalau dia berdoa kepada Allah itu sangat diperhatikan oleh Allah, sangat membutuhkan dan dia juga kondisi yang membuat dia itu sangat berharap kepada Yang Maha Kuasa. Ya, seperti itu. Kesulitan. Sehingga dia akan betul-betul mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kondisinya ya dimaafkan ya sangat disayangkan bahwa sangat disayangkan sekali bahwa dia itu ternyata makanannya apa? Kata Rasulullah SAW, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Tuhanku. Artinya perkenankanlah doaku, Ya Allah. Kabulkan doaku. Akan tapi kata Rasulullah SAW, Wa mat'amu haram, Wa mashrabu haram, Wa malbasu haram, Wa gudhiya bil haram, anna yustajabulah. Ya. Makanannya haram, minuman haram, Pakaian haram, sampai pun pakaian. Luar dalam pakaiannya haram. Kemudian apa lagi? Gizi, makanan yang dikonsumsinya ya haram. Makanya daging yang tumbuh dari yang haram neraka yang lebih pantas tempatnya. Ayu lahmin nabata min sukhtin aulabi. Kata Rasulullah SAW, bahwa setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang lebih pantas tempatnya neraka. Waliyazubillah. Makanya akan ditanya nanti orang yang memiliki harta, min aina iktasabta wa bima anfaqta. Dari mana mendapatkan pemasukannya, jalurnya dari mana dan kemana diinfakkan. Ya, seperti itu. Mungkin bisnis yang benar, halal, tapi pergi nanti keluar apa untuk judi misalnya, ya kan? Berpoya-poya minum khamar, perzinaan, nauzubillah kan begitu. Atau mungkin mencuri, Digunakan untuk apa? Untuk perangkat haji misalnya. Sama aja kan begitu. Jadi mencuri dulu kalau mengangkat haji. Ada yang bertanya, bagaimana kalau mau mencuri untuk haji katanya? Ya nggak benar. Ya, niatnya harus baik, tujuan baik, sarana baik. Nggak boleh niat baik, sarana tidak baik. Atau mungkin uh, sarana baik, tujuan tidak baik. Semua dalam Islam harus baik semuanya. allaha tayyibun la yaqbalu la thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik saja. Wallahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan berikutnya dari pendengar Radio Alikmah. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah istri Nabi Muhammad SAW tetap menjadi istri di akhirat dan kumpul serumah di surga? Saya nah. Kusnan di Glenmore. Nah, terima kasih atas pertanyaan. Jadi apakah para istri Nabi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bersama beliau juga di surga? Nah, jawabannya ya. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai. Ya. Jadi istri Nabi dan itulah keluarga dia orang-orang yang soleh. Begitu juga kita orang-orang yang soleh, orang yang beriman alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarga mereka yang baik dengan iman juga maka al alhaqna bihim dzurriyyatahum akan kami ikut sertakan kepada mereka dengan mereka di akhirat kelak. Wa ma alatna min amali min syai'in akan kami kurangi. Jadi harta eh, apa namanya itu eh, pahala kebaikan orang tuanya tidak akan berkurang dengan disertai ya diikut sertakan anaknya istrinya yang soleh tadi tidak berkurang begitu. Jadi itu mang naam orang, orang yang soleh bukan di sini nabi saja seorang mukmin, istrinya soleh di dunia, keluarganya seakan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Nah, Allahumma ij'al yakni Allah hablana min dzurriyyatina wa azwajina dzurriyyatan qurrata ainin wajan muttaqina imamah. Naam. Jadikan ya Allah istri-istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, ya orang-orang yang soleh sehingga kita akan dikumpulkan nanti di akhirat kelak. Allahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kita semua. Berikutnya dari pendengar Radio Hidayah FM Pekanbaru. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya baru dapat hidayah dari Allah. Saya sudah sering dengar pengajian. Di sini saya mengetahui bahwa ternyata pernikahan saya sudah rusak karena suami saya dulu sering mengucapkan cerai sudah lebih dari tiga kali. Dan saya tahu hukumnya. Apakah saya salah kalau saya minta cerai kepada suami saya? Suami saya akhlak dan agamanya buruk. Gimana? Suaminya gimana? Suaminya akhlak dan agamanya buruk. Baik, uh, eh, dalam hal ini ya pertama sekali alhamdulillah ya ibu telah memberikan hidayah dan pertahankan hidayah tersebut dan semoga kita senantiasa dalam hidayah dan istiqomah di atas petunjuk tersebut sampai ajal menjemput kita. Dalam permasalahan kasus seperti ini, seperti diutarakan tadi, telah berulang kali menyampaikan atau mengatakan talak kan begitu dan dia tidak rujuk terus berulang kali, maka dalam hal seperti ini sebaiknya permasalahan tersebut diajukan kepada KUA, ya. Permasalahan seperti ini karena permasalahan cerai talak itu ada ya lembaga yang telah di Eh, beri wewenang oleh pemerintah untuk membahas permasalahan cerai dan masalah nikah seperti itu. Jadi adukan permasalahan seperti itu bagaimana pandangan mereka. Bagaimana KUA menyelesaikan hal itu. Jika itu jelekan ya itulah hukum yang harus diikuti. Nah, demikian Allahu a'lam. Nah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan berikutnya dari satu radio Lombok. Nah. Saya Saluhi dari Sempur Lombok Timur. Ustadz tadi dijelaskan semua orang mengakui bertauhid mengucapkan la ilaha illallah namun dia masih mempercayai benda keramat, percaya pada sihir dan hmm. paranormal dan lain-lain. Apakah dapatkah disebutkan yang bertauhid orang yang bertauhid dengan benar? Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dari pendengar radio Lombok 1 ya. Radio 1 Lombok. Nambar, kalau fikum. Ya, jadi seorang mengucapkan la ilaha illallah, tapi juga meyakini ada azimat-azimat seperti itu, membuat sihir dan seterusnya. Ini perlu diperhatikan bahwa para ulama menjelaskan. Bahkan sepakat kalau hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan tuntutannya, itu tidak cukup. Karena la ilaha illallah mengandung persyaratan. Persyaratannya adalah yang pertama adalah ilmu mengetahui. Mengetahui kandungan la ilaha itu keikhlasan. Bahwa tiada yang berhak dibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini kebenaran isi kandungan tersebut. Kemudian melaksanakan mencintai tunduk dan patuh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar ucapan selesai begitu, tidak. Tuntutan perkataan yang harus, yang wajib diucapkan dan wajib dilaksanakan makna dan tuntutannya, syarat-syaratnya, ya. Kemudian meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah subhanahu la ilaha illallah ada hal yang membatalkan la Allah. Kesyirikan yang pertama, syirik besar, itu membatalkan la Allah. Seorang memohon, meminta syafaat, meminta keberkahan, meminta kebaikan dari orang mati, orang-orang eh, penghuni kubur atau meyakini bahwa memberikan eh, sajian kepada eh, roh-roh halus atau mungkin roh-roh para leluhur akan mendatangkan keselamatan dan seterusnya. Itu syirik dia meyakini bahwa keselamatan, kebaikan datang dengan seperti itu, syirik. Ada yukhrij minal millah mengeluarkan dari Islam, membatalkan la ilaha illallah. Adapun menggunakan aziman-aziman yang seperti tadi, benda yang digunakan untuk sebagai sebab, ini jelaskan oleh para ulama bahwa kalau diyakini bahwa sebab tersebut hanya sebagai ya benda tersebut sebagai sebab saja, yang mendatangkan kebaikan bukan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ini hanya mendatangkan sebagai sebab. Saya ulangi, ini hanya sebagai sebab untuk mendatangkan. Tapi yang mendatang itu Allah. Yang menolak itu Allah. Kan begitu? Ini syirik kecil. Tidak membatalkan tapi mengurangi kesempurnaan tauhid. Tapi kalau dia meyakini bahwa benda-benda yang digunakan tersebut itulah yang satu-satunya yang menyelamatkan dia. Yang mendatangkan kebaikan, keberkahan kepada dia. Yang mendatangkan keuntungan, kesuksesan dan kebaikan dan seterusnya itu syirik besar, itu kufur. Harus dibedakan. Adapun sihir sudah sepakat itu kufur. Ya. Karena Allah menjelaskan wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqul wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Jadi Sulaiman yang dituduhkan oleh yang diponis oleh orang-orang Yahudi mereka adalah kafir dengan melakukan syirik. Tidak, Nabi Sulaiman tidak kafir. Akan tapi syaitan-syaitan yang kafir yang mengajarkan sihir menjelaskan bahwa perbuatan sihir itu kufur. Barang siapa yang akan sihir itu telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sihir itu tidak akan mungkin dia berbuat sihir kecuali apabila berkhidmat kepada syaitan, beribadah dan menghinakan ya syiar-syiar agama. Bahkan semakin dia itu kufur, semakin dia menghinakan, melecehkan, ya, merendahkan aturan-aturan agama, syiar-syiar agama, semakin apa? kuat sihirnya. Makanya sebagian mereka itu minta menghinakan Al-Qur'an, menginjak Al-Qur'an, bahkan sebagian meletakkan nauzubillah Al-Qur'an apa? di WC kan begitu tempat buang hajat besar. Ya, seperti itu. Atau bermacam hal yang lain yang menghinakan Al-Quran, yang menghina Allah, menghina Rasul agama. Semakin kufur, semakin berlaku sihirnya. Semakin kuat sihirnya. Jadi Orang yang mengucapkan la ilaha kalau dia melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha maka batal la ilaha illallah. Jadi perlu kita mempelajari hal yang membatalkan. Di zaman sekarang banyak hal-hal yang dianggap enteng. Dianggap ringan sebagian, pada itu membatalkan la ilaha illallah. Seperti banyak sekarang berolah-olah dengan agama Allah. Ya, barusan ini kita dikagetkan dengan ungkapan yang na'udzubillah ya. Kata mereka spanduk menuliskan ya Tuhan membusuk. Itu gimana? Seperti itu ya kan? Ya Tuhan membusuk. Itu penghinaan ya kan? Melecehkan Al-Quran mungkin kitab porno kan begitu. Dan seterusnya macam-macam penghinaan. Atau sebagian di dunia sosial perempuan foto perempuan pakai cadar ditaruh di sampingnya kresek hitam yang dibungkuskan begitu sampah. Mata ini ya sama ini yang bercadar dengan kresek hitam ini ya sampah kan begitu. Penghinaan. Macam-macam. Ya. bisa tidak itu perbuatan kufur. Allah mengatakan abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la tastahzi la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dengan Allah dan ayat-ayat dan Rasul kalian ber, oh, oh, oh, Ya, jangan minta maaf. Kalian telah kufur setelah iman. Jadi, kena tidak beriman. Tapi ada sana yang membatalkan iman. Makanya ada dalam kitab-kitab para ulama. Kitab Ahkamul Babul. Ahkamul Murtad kan begitu. Ahkamul Riddah. Hukum-hukum tentang masa riddah kemurtatan. Berarti ada orang yang dia Islam. Kemudian dia murtad. Bukan berarti dia Islam. Mudah kemudian setelah itu tidak akan aman dari hal yang seperti tidak. Ya, oleh karena itu Kendati mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, syirik, buatan sihir, ya meminta-minta atau mungkin melakukan azimat-azimat dan juga uh, bernazar kepada selain Allah, ya memberikan sejenis yang pada selain Allah yang keyakinan itu akan mendatangkan kebaikan, menolak mudarat, meminta keberkahan siapa kepada selain Allah syirik. Itu berarti dia telah membatalkan ya perbuatan dia membatalkan la ilaha illallah ucapan, dia seperti itu. Oleh karena itu ada di, di sana dinamakan nawaqidu la ilaha illallah, yang hal-hal yang akan membatalkan la ilaha illallah. Itu harus dipelajari agar kita ya eh, terselamatkan diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang seperti itu dan juga kaum muslimin dan saudara kita. Nah, demikian Allahu alam. Nah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan berikutnya dari pendengar radio gemah Madinah Martapura. Nah. Saya memutar radio dengan volume yang agak agar didengar tetangga yang belum melaksanakan sunnah dan tidak melaksanakan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. Kalau dia lewat rumah dan mendengar kajiannya, dia berjalan dengan menghentakkan kaki dan ngobrol dengan tetangga yang lain dengan suara nyaring seperti orang yang marah. Apakah yang saya lakukan dihentikan saja dan bagaimana apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Nah, jadi e, inti pertanyaannya dia ingin bagaimana tetangganya ini mendengarkan dengan cara dia mengeraskan kan begitu? Ya, kalau dia belum bisa mungkin hadir ke majelis ilmu, tapi mungkin ya menurut persepsi dia kalau dibesarkan dia malah insya Allah mendengar, tapi malah sebaliknya kan begitu menghentakkan kaki seolah dia tidak setuju kan begitu. Artinya hidayah belum didapatkan, belum masuk pada hatinya. Pertama, yang perlu diperhatikan, hidayah bukan di tangan kita. Maka dalam kondisi yang seperti itu, alangkah baiknya, alangkah baiknya didatangi. Itu yang pertama. Silaturahim, ya, didatangi. Dengan mendoakan kebaikan baginya. Kemudian tidak mampu ya, dengan cara mungkin menghadiahkan kitab-kitab yang bermanfaat. Ya, seperti itu. Dan menerima dia alhamdulillah. Kalau tidak ya alhamdulillah. Karena tugas kita telah selesai. Adapun dengan kondisi yang seperti tadi. Bisa jadi mungkin tetangga yang lain mungkin sedang tidur kan begitu. Istirahat misalnya. Dia mengeraskan suara. Atau radionya atau televisinya akan mengganggu saudara yang lain. Ya. Kendati kan mungkin belum dia mendengarkan kajian-kajian seperti itu. Tapi secara prinsip dia masih saudara dia muslim kan begitu maka tidak pantas dengan cara yang itu dilakukan. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan kalau dengan kita mengeraskan baca Al-Qur'an terganggu saudara kita nggak boleh. Gitu. Maka perlu diperhatikan mengeraskan baca Al-Qur'an murattal kan begitu di masjid misalnya atau di tempat-tempat yang rumah kita, ya. Sementara tangga sedang tidur. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ini mau istirahat. Kendati didengarkan Al-Quran. Oleh karena itu, dalam hadis pernah Rasulullah SAW, satu hari, para sahabat di masjid Nabi SAW, mereka semuanya berzikir, tapi mereka mengeraskan suara. Mengeraskan suara. Dilarang Nabi SAW, La tarfa'u aswatakum, fa'innakum kullukum munajin Rabbah. Jangan keraskan suara kalian. masih masing bermunajat kepada Allah. Kondisi kita tidak sama. Ya, jika bacaan Al-Quran yang baik seperti itu, kalau pembacaan tersebut dia ya, mengganggu. Artinya saudara kan mau tidur, mau istirahat. Ya, dia mungkin juga baca Al-Qur'annya bukan waktu seperti itu ya kan? Mungkin di malam hari atau tempat yang lain. Maka tidak boleh apalagi dengan musik karaoke 24 jam full kan begitu ya. ya ada sebagian rumah 24 jam begitu ya, full karaoke. Ya nggak perlu mencari tempat karaoke, karaoke nggak perlu, dari tetangga udah full karaoke kan begitu. Nah uzubillah Udah itu perbuatan maksiat mengganggu lagi. Iya kan? Jelas tidak benar. Oleh karena itu, kalau itu seandainya dengan cara seperti itu e, membuat jatuh jengkel begitu, ya maka sebaiknya jangan dilakukan tapi dengan cara yang lain. Banyak. Ya, cara dakwah banyak. Tidak dengan seperti itu, ya berarti dengan cara yang lain, artikel misalnya, sekurang, sekurangnya mungkin mendoakan dia dalam ya, di doa-doa kita disertakan dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Tapi jangan melakukan hal-hal yang mungkin uh, mendatangkan dia itu atau eh, menyebabkan dia itu jengkel atau mungkin eh, tidak senang dengan cara yang seperti itu. Ya, nah, sebaiknya dengan cara yang lain berikan hadiah, kemudian mungkin artikel atau mungkin mendatangkan apa? Datang berdedikasi hadiah. Hadiahnya apa? Ya mungkin kebutuhan dia kan begitu untuk taliful kulub untuk menarik hatinya seperti itu. Jadi itu langkah pertama. Nah, demikian Allahu alam. Terima kasih. Dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya. dari hadirin. Bagaimanakah status azab orang yang sudah datang kepadanya dakwah Islam tetapi dia tidak menerimanya dan orang yang belum datang dakwah Islam kepadanya? Sebagaimana paman Nabi SAW Abu Talib dan ibunya Nabi dan apakah ada dalil yang menjelaskannya? Nah, status orang yang telah mendapatkan mendengar hidayah tapi tidak menerima ya bagaimana azabnya kan begitu ya, dalam masalah azab masalah hidayah ancaman itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal ini tidak bisa dilogikakan tapi ini semata-mata ya kena azab itu adalah keadilan Allah dan nikmat itu karunia Allah kan begitu oleh karena itu pertama perlu dipahami akidah ahli sunnah apabila seorang meninggal ya meninggal Pertama dalam keadaan iman, ya meninggal, tapi dia berdosa. Beriman, meninggal dalam keadaan berdosa. Maka urusan dia kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki akan diazab sesuai dengan keadilannya. Jika Allah menghendaki akan di, diampuni sesuai dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surga. Nih. Kalau seorang meninggal dalam keadaan kufur, ya kita katakan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena Allah yang mengatakan seperti itu. Kan begitu? Kekal dalam neraka selama-lamanya nggak ada peluang untuk masuk surga. Nah, adapun masalah azab itu kembali kepada nos. Ada orang yang azabnya seperti yang paling ringan kata Nabi sallallahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bara api neraka itu diletakkan di telapak kakinya mendidih apa? otaknya kan begitu. Siapa mereka? Siapa dia? Yaitu paman Nabi Abu thalib yang paling ringan. Ya, yang paling ringan itu azabnya seperti itu. Nah bagaimana dengan orang yang waliyazubillah azabnya lebih berat dari itu. Begitu juga orang orang munafikin. Fidarkil asfali minan nar. Ya, dikerak-kerak api neraka. Seperti itu. Jadi masalah azab itu dikembalikan kepada Allah sesuai dengan perbuatan dan kejahatannya. Tidak bisa kita pastikan. Ya, akan tapi kita meyakini bahwa setiap orang yang meninggal dalam keadaan kufur dan syirik itu kekal dalam neraka. Tapi meninggal dalam keadaan dia masih beriman, bertauhid sesuai dengan dosa dia. Kembali kepada urusan Allah, keputusan Allah. Jika Allah menghendaki, dimaafkan. Jika Allah ingin mengazabnya, ya diazab sesuai dengan keadilannya. Akan tapi kita yakini juga bahwa Pelaku dosa itu terkadang ya dikeluarkan, akan dikeluarkan dengan syafaat. Ya. Jadi ada orang yang berhak masuk neraka tapi dengan syafaat Rasulullah, dengan syafaat orang beriman malaikat dikeluarkan. Sehingga tidak ada yang kekal dalam neraka orang yang beriman. Karena dia berdosa, dia azab dulu, dibersihkan dari dosanya karena surga tempat orang yang baik. Salamun alaikum. Tibtum bima sabartum kan begitu. Salam, selamatan bagi penghuni surga. Kalian telah baik menjadi orang baik, jadi orang yang suci. Masih ada dosanya dibersihkan di neraka dulu. Bahkan ada orang yang Dinamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Jahannamiyun, ya bekas penghuni neraka Jahannam. Jadi di neraka Jahannam waliyazubillah dibakar oleh Allah sampai kering sampai seperti arang hitam. Begitu mereka dari azab dikeluarkan dimasukkan ke dalam sungai, sungai kehidupan namanya, Nahrul Hayat di surga. Hidup tumbuh mereka. Bagai ikan bijian-bijian yang tersisa di pinggir kali, pinggir sungai begitu, waktu banjir kan begitu, tumbuh. Begitu. Itu kita yakini semuanya. Jadi dalam masalah azab besar dan kecil itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita pastikan, tapi bila ada dalil yang menjelaskan azab yang ringan begini kita yakini seperti pamannya Abu ya. Adapun umi beliau, ibu beliau kita katakan ya kafirah dalam neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari minta kepada Allah untuk minta keampunan bagi ibunya. Tidak dibolehkan. Tapi dia meminta untuk menziarahi kubur. Diperbolehkan. Karena menziarahi kubur untuk mengingatkan pada kematian. Dan itu terlaksana dengan menziarahi kubur siapa saja. Orang kafir atau orang muslim. Seperti itu kita katakan. Kenapa? Karena masalah ini bukan masalah manusiawi. Masalah ilahi. Masalah azab. Keadilan Allah. Orang yang kafir, siapapun dia, karena dia dari ayah Nabi atau ibu Nabi meninggal dalam kufur, apa? Tak tapi neraka tempatnya. Begitu. Siapapun orang yang meninggal kita taat dari keluarga manapun tidak dikenal dia masuk surga. Begitu. Seperti itu. Jadi ini permasalahan neraka dan surga urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada campur tangan manusia dan kita meyakini orang yang dijamin masuk surga kita katakan masuk surga. Sepuluh yang dijamin masuk surga Abu Bakar, Umar, Uthman Ali kan begitu. Kita katakan masuk surga. Dijamin masuk surga. Begitu juga Rasul mengatakan Ukasha bin Mihsan, jamin masuk surga. Adapun yang lainnya, kita berharap orang yang berbuat baik kita berharap dia masuk surga. Dan orang yang bejat, orang yang melakukan maksiat kita cemas dan takut akan diazab dalam neraka seperti itu. Itu akidah ahli sunnah tentang masalah azab, tentang masalah ya eh, nikmat dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah eh, surga dan neraka. Nah, dan demikian wallahu alam, masih ada pertanyaan terakhir. Nah. Ikhwatal lima rahimakumullah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Al Hikmah, kemudian Al Hidayah FM Pekanbaru, kemudian Gema Madinah Martapura dan juga radio 1 Lombok ya. Uh, syukran jazilan. Terima kasih atas kebersamaan antum semua yang telah mengikuti kajian ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Eh, majlis kita ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah, mendatangkan manfaat dunia dan akhirah, dan sebagai salah satu dari faktor utama untuk meraih hidayah yang semua itu kita eh, dambakan dan juga kita eh, inginkan. Terakhir, kita mohon kepada Allah, semoga Allah menunjuki hati kita kepada jalan yang benar, ويرزقنا استقامة على دينه وعلى طاعته ويا قلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم ارزقنا استقامة على دينك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا اليقين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم